Thank you. Bapak Kepala Desa paring Allah dan kula dengan sami Kemudian saya berjenengan Tapi kok pagi ini mas mawon Kula izin Kula itu sering melanggar aturan jenengan ya Allah Kula sering dosa Kula sering maksiat Kumpulan kula enten bokong gede kita Nikikatan Dunia ini pula bulu Wong syukur sing bagi ditambahi Dene kursi Jadi wong syukur sing gaya itu Sama jenis wong syukur itu gaya itu Embra amalan tak pira-pira lebih syukuri Untuk sing ditambahi Dene kursi Oleh pira-pira Alhamdulillah Sing ditambahi kursi Allah Ini syukur itu wong mancing Gusti Allah Gusti Allah dijebak nganggo alhamdulillah karepe muni alhamdulillah terus mau ditambahi kalau Gusti Allah belum iya kenapa menino operator itu Anis Bas Ibrahim operator Eko Bas Ibrahim volumenya diangkat Allahumma salli ala Muhammad Mungkin Bapak Nek coro perasaan yang menungso Dikei opo-opo si oleh tambahan Ibu bayangnya lah ngomong kurang Dikei opo ae Supaya oleh tambahan Ibu bayangnya lah ngomong kurang Kurang ini cek ditambahi Ojo sampai ngomong luwe Nek ngomong luwe malah di kurangi ini nek para manusia tapi urusan karo Gusti Allah jadi ini urusan karo Gusti Allah sampean diparingi nikmat Allah lho sampean rumangsa luwe ngomong luwe malah ditambahi tapi sampean diparingi nikmat Allah kalau sampean ngomong kurang rumangsa kurang malah dikurangi Gusti Allah ini gayane menunggu sakitan ke dia sampean diberi nikmat sama Allah sampean merasa kurang sampean memang kurang malah dikurangi sama Allah tapi sampean diberi nikmat sama Allah kalau sampean ngomong lebih berumong lebih malah ditambahi kalau Allah makanya Allah pesen wa amma bi ni'mati rabbika kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah Teriakno kandang nek kowe enak Rumen oh, Gusti Allah Halo Temen itu mau agak Nek dikai nikmat karo Allah sing enak Allah no Nek iku enak Rumen oh, Gusti Allah ya Allah Matur suwun nikmatin jenengan enak sangat kata sangat Yuk ditambahi sampean Ibu bapak dunia ini ono enak ono gak enak gitu bukan ini irama kehidupan ono enak ono gak enak jadi cinta merasa no enak omong no cek ditambahi sing gak enak gak usah diomong no gak usah ngersulo gak usah gremeng gak usah gendul kon barang gak enak kok dibahas meneng Abel ini nggak Abel ini. Ini bukan sama nggak konsentrasi Sing sampean terima kok enak, kan nggak no. Sing nggak enak, nggak usah dibahas. Sama nih loh, bener ngomong enak, mesti ditambahi karo Allah. Wong hubungan kalau kodong menungsoe yang ngono, dan bener ngomong enak, nggak ditambahi coba ibu-ibu sebagai istri pada suami juga kamu ngomong enak nih dulu sama mas enak itu lagi tambahi kok ngomong begini, maksudnya ngomong enak itu nih mana ngomong itu ngomong enak nang nih, mas mas apa dia ayo mas ya urutku kejadian orang mas udah udakulu masih bian kuloro aku mulai berusaha udah kena rasamu mulai kena ikai jadi butuh sampai yang dia mas mulai jadi butuh sama mas udah cukup alamena alamena alamena olangan ngomongi orang harus ngedo kira-kira tambah sayang apa bodoh seneng ngono Aku bunyi ngono Tambah sayang, aku ini terus soalnya jelek omongan enak malah ditambahi enak-enak kalian itu ngomong gak enak mas Nós Sini Allah sing dipakai kula sama niku kata saya. Ayo disyukuri. Diomongno enak. Engko jadi ditambahi kalau Allah. Halo. Di antara isi itu adalah anak Bapak Ibu anak niku rezeki sama Allah. Ini Allah jenengan yang kepingin anak ini jenengan tambah api dan solih solihah ayo dicukuri diomong api e ojo diomong ele e anakku nek diomong ele e malah tambah ele ayo kau punya aku kau punya aku anak itu ayo diomong api e supaya tambah HP ojo diomong ele e gadai tambah sampean bapak ibu keto anak sampean berangkat sekolah bisa ah, mau anak belum berangkat sekolah bu pinter, duh enggak sekolah eh Gak penting Mengatakan diri ya gak pinter menurut Kok anak belum berangkat sekolah Dan nah, sempat ngomong lagi eh Alhamdulillah Ibu bunga, ibu seneng sama belum sekolah anak ibu pinter mana teman malah semangat sekolah Ojo diomong elek malah lu berangkat sekolah nanti ngomong Ini loh sekolah pirang-pirang tahun Bodoh ya awet Tambah goblok anakmu Mama nih diomong-omong percaya sama gue Sampean ya bengi-bengi ketok anak nyetel buku buh sinau buka Pokok ketok anaknya nyetel buku dan tetep kamu mati eh Alhamdulillah anak ibu pinter ada sinau pinter ngono kok anak zaman sergap sinau semangat apa mboten ibu-ibu anak punya terbuku ada si kamu malah diulang dong gue nama terang terang bukunya kamu kosong eh gue tau kosong eh barang itu nanti gelap mau melihat anakmu yang mau dikontoi gambar itu aku kan panganan itu ya rizki ayo disyukuri cek dibarokai dengan gusti ojo ditacat garai bagi penyakit boten barokah ini kontrak udah nek wonten panganan jenengan nek doyan panganan nek jenengan gak doyan meneng ojo kakean Kalau jadi tonton dulu, ini tangkung lurus kasar. Iku nama menawarkan gendel dari penyakit Makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gak pernah mencacat dan mencela makanan itu gak pernah Rasulullah Kalau ada makanan, doyan dimakan Gak doyan, diam Dan Rasulullah itu setiap mau makan, pasti doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma eh, Ini aku juga menang Gurung di Kebono Wardi Kebono Baribana Lima Rojakana Wakina Rojakana Tuh Ojo bolono Itu bunganya arek kiri Hal-hal yang sepele yang kita sering melupakan dalam rangka ibad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari hal-hal yang kelihatannya remeh. Halo, Rasulullah setiap mau makan pasti doa Ya Allah berikanlah keberkahan kebaikan pada makanan minuman yang akan masuk ke tubuh saya ini ya Allah dan jagalah saya dari sejak api neraka jika makanan itu menjadi berkah panganan itu tidak sehat awal kurat ibadah semangat Nah, saya lagi Lihat kafe mana belum bunga ini arah kiri kiri Ini anak-anak kecil itu sejak mau makan pasti doa Karena nanti diajarin, di sekolah juga diajarin Di rumah sama ibunya juga dipekol Ayo mau makan, doa dulu nah, doa dulu Bisa Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma barikana Bima yakan Allah benar Amin jadi anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih doa. Kalau anak yang umur 58 tahun, anak-anak umur 62, kalau mau makan bersuan, bersul, terubah, terus, empat, empok, orang Bapak mangan gak bunga orang anaknya, bapak makan kok gak doa. Eh, mau doa ya lagi, kan, bunganya diikat. Eh, orang bodoh harus dikasih le, padahal bapaknya rapal ya itu makanan terus oh, mana bojo itu ya rezeki woi bagaimana anak anak itu rezeki keparingi gusti oh. sama sama tak kepingin anak yang pilih ini kuri tak mau dijawab kontak saudara sama milih di, gue anak pinter tapi orang bener kalau gue anak bener tapi orang pintar orang milih ya. orang milih berarti anakmu orang pintar orang punya kudu dipilih enggak dipilih tak takutnya terus sampai maghrib orang milih di anak pintar tapi orang bener kalau dua anak bener tapi orang pintar pintar tapi bener bener tapi pintar jawaban yang luar biasa tepuk tangan untuk Alma yeah. nah, tapi sebagai anak pinter bener bener pinter menipu wong tuanya orang model kayak sampean ini model ini iya oke oke ibu iya, iya. Alhamdulillah mulai kerja mulai tujuh itu rezeki pemberiannya Allah pengen nambah HP ayo disyukuri dia ngomong HP eh mangke bujurnya jenengan tambah HP ojo oh, diomong elek eh, eh barai bujur jadi elek hati-hati bu bu suami jenengan omong mati eh, ini kudu karo bulake mesti karo hati coba wong lanang nggak omong mati yang ora tau hati mas mas kamu mas wis ganteng atas itu omongan api itu api termasuk orang kecil mas mas dituju sampean wis ganteng atas itu omongan tambah ngomong atas ini bisa keluar itu buku itu kita yang nyambut kaya ini tadi semangat seger sampean belum gue tambah coba kau nana ngomongnya mas taman itu orang ganteng bener saya malas ini orang ganteng orang ganteng namanya ini nyambut bener gue nana terus ngutur ke rumah nuyuk nuyuk nuyuk hubungan hubungan pelakon yang muncul apa-apa nambah ngomong betul ngomong sampean bapak istri juga begitu pak sama dengan ngomong api eh, tambah api ngomong lele eh, tambah elek coba itu ngomong api oke eh, tambah elek kesana ini tambah ngomong api pak Kau itu diomong nabi Eten sing termalon Omong nabi ini Kau itu karun Kau itu karun Kau itu karun Kau itu Alhamdulillah Kau itu karun Kau itu karun Kau itu karun Kau itu karun Kau itu karun Kau itu Kuwatan penting kami, sholatnya tahajud rutin, ambil nopan ya. Belum kok sih, lawan ngomong ya. Ya bisa ini sih, sama itu termasuk orang juga, kira-kira ya, orang ngaji, sama orang ngaji, ya kaki roh, juga hati, loh, sama gak eh? Amin. tuh eh, eh, tidak ngomong bisa-bisa, dik, dan apa dek? Masya Allah, Bukan no aku kuat ya Bukan no aku sabar Dulu ini kudu uang Jadi aku sama kudu kalau ngecap Bujungnya sampai nelek Wih Kalian kudu kalau ngecap Bujungnya sampai nelek Om sih bohong ini kayak menang tapi batin Iki berarti selananya lek Iki gak mau elek Berarti kita tidak boleh apa doa ya makanya kanjeng Nabi itu yang sudah sering sangat Rasulullah Allahumma ja'alni syakura Ya Allah jadikanlah aku ini hambamu yang pandai bersyukur Ya Allah Nah, Bapak Ibu jangan bermakmurlah ngomong nabi, ngomong enak, ini doa doanya. Ini ngomong urusan dunia ojo sering-sering nyawang wong sing luwe enak nyawang wong sing luwe susah luwe soro makanya nyambangi wong loro niku kok properti nyambangi wong loro membesuk orang sakit itu pahalanya besar kenapa? ketika nyambangi wong loro hati lo sama mesti tersentuh mesti kedodok waktu rasa ya, syukur ya Allah mau dicoba bayangin Alhamdulillah orang itu tarik waras harus ya kita nyabangi orang lalu dan ganjaran yang wangkeng wonder riwayat jenengan nyabangi yang sakit isu niru Pitung puluh ewu malaikat sami istighfar Jalur dari ngapura terjenengan Tak minum-minum sampai sore Dan jenengan yang bagi waktu sore Pitung reho malaikat sami istighfar dan menurut sepuluh dosa-dosa jaringan Allah tak mandek-mandek sampai isu enak nyambangi nanti rumah kamu orang nyambangi kamu lorong tanggalnya sama lorong sama sambangi sama mulai malaikat pitung puluh dengan malaikat siji kendalon sepuluh jaringan ya Allah suniati jaringan sepuluh ya Allah Bukannya suniati jaringan sepuluh ya Allah Bukannya suniati jaringan sepuluh ya Allah sampai sore rolas jam rambut-rambut masyarakatnya sering diaturke sing sakit itu dihibur diarem kemarin gak apa deh penyakit ini gak bahaya apa-apa ini anu tangan ini ibu dewasa kok deh yang berkuasa oleh materi pengajian itu tak biro waktunya tak biro kepikiranmu kalau kiai itu ono waktu kiai mati habis menurut kiai waktu kiai ya kalau duit terus mau ono mau pikiranmu lo tekan semua menyesuaikan waktu kenapa sering jam menyesuaikan waktu ini materinya segini durasi waktunya sekian kalau sebelum mono kok kamu itu kan lebih beragam mono bentuk syukur berikutnya ini pun dengan dibuntari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa ayo kita datang nanti nabi hari kesayang lagi iba itu pun dimulai dari hal yang sederhana eh yang syukur dan dimulai dari menangi lihat-lihat bentuk deh lihat-lihat bentuk deh nah itu jenengan harus bisa lurut bener artinya kita tahu bener syukurnya jadi benar tolong saya lama pertama hmm, bentuk syukur atas nikmat sehat jasmani rohani itu adalah ibadah dengan benar manut aturane Gusti manut tatanane Gusti Allah ayo usaha nuruti kersane Allah nuruti kekarpane Allah mesti Pulau berjalan dimuliakan Allah diselamatkan Allah dicukupi kalau berusia Allah bukankah di dunia ini orang yang hidupnya paling enak adalah orang yang cukup betul? Tuba liman budian Islam wadana aishuhu kafafan berjauh pelayangan sungguh sangat amat beruntung orang yang diberi hidayah beragama Islam dan kehidupannya cukup Cukup itu tidak harus kaya-raya, tidak harus berlimpah, bergelimang kemewahan. Tidak. Cukup itu pokoknya Wae butuh ono, meskipun sekarang nggak ada, kau wae butuh ono, wae butuh ono itu cukup. Dan yang sama kan butuh gak butuh gak ono Karena eh. Mergo rumangsa kurang. Nah, supaya dicukupi Allah, diselamatkan Allah, dimuliakan Allah dunia akhirat, menuruti karunia Allah, mesti dijaga Allah. Oke, contoh. ana wong rambut manuk ocehan rumono tuku manuk ocehan diramut iki tujuane wong sing rambut manuke dikengken apa kengken apa ngoceh lha kok manuke ngoceh apik yo ngocehan tenan iki sing rambut kira-kira tambah seneng apa tambah seneng Loh, terus manuk. era manuk, manuk. Manuk itu dibeli, dirawat, tujuannya disuruh ngoceh kok. Lah kok ngocehan dan diketai ngoceh, diketai mana? Ngoceh, ngoceh hati. ini kan lomba menang dapat piala juara. Sing gue manuk tambah seneng apa mboten, Bu? baru mana di mana diramut temenanan eh kok kurungannya rusak amoh ganti kurungan jayanya ganti burungan yang baru makanan kasih yang spesial yang mahal minum difilter disaring yang nggak sakit ini mano. dirawat temenanan ojo nganti loro isu untuk distribusi pokoknya dulu ngacus distribusi manuk kok Malam sayang. Misalnya nyocoki Karpe yang punya manuk tambah seneng. Cocok karo Karpe. kok. Nanti sekitar jam binatang dikerek biar terkena sinar matahari biar tambah sehat. Sama Allah ngeramut sampean-sampean. Ku sampean yo dikongkon ngoceh. Ngoceh sing ya apa? Ya Allah, sama tiga ini nikmat Allah, ngucel. Alhamdulillah. Tapi anak ayo <laughs> itu ratus bibit penyakit keluar dari jasad pulau sampean. Maka ngucel. Alhamdulillah. Tangan perlu mau berdek. Ngucel. Subhanallah. Ini mau orang bentar, iya. Kamu dia yang perempuan itu memang perempuan itu beda dengan laki-laki apa-apa menunjukkan perasaan nggak menunjukkan pikiran kalau laki-laki kan apa-apa pakai pikirannya Wih. kalau perempuan pakai perasaan makanya kalau terjadi cekcok suami istri mesti orang ini sih gak mau kamu mesti orang itu gak mikir eh naik dia gak mikir dari semua kenapa jadi orang-orang sehingga cara berpikir perempuan itu lambat, lambat. Ada kebenaran, ada kebenaran. Wih, ini menangan oh, langsung nyaut pikirannya. Wah kebakaran, dia ember, dia banyu, buyane. Lewat doang kebakaran. Dikira ditangisi terus ini tetap hormati mati ini rumah tangga ketinggalan bis ketinggalan kereta orang langsung mikir waduh kali bis kali kereta yang terlewat selimpit mentolong kamu itu ketinggalan kereta dikira ditangisi terus keretanya balik mundur ini yang dirindukan eh ada gempa ngoceo Allah, lihat gerhana ngoceo subhanallah sama lo ketemu afdolul zikri fa'lam annahu ngoceo la ilaha illallah sama ketemu disebut asmane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoceo Allahumma salli sallim wa barik alaihi Emang kalau jenengan digawe Allah itu di antaranya dibangun oleh nikmat Alhamdulillah Ini oleh musibah iman Inilah Woi Jadi apa ini Nek oleh nikmat Alhamdulillah Oleh musibah iman Alai waras Kadang-kadang loro Innalillah Panen yang Alhamdulillah gagal panen. Innalillah gitu ya. Gagal diparingi batin. Alhamdulillah kadang-kadang rugi. Innalillah. Ono enak-enak mlaku kesandung. Innalillah. Mari kesandung langsung wahing. Alhamdulillah. Tekan rumah oleh terteran sebel kali Pak Bumene Tombol. Alhamdulillah tinggal ngisep titik wae dodol kucing jadi alhamdulillah enak bapak ketemu jodoh alhamdulillah tiba ya seret alhamdulillah ngoceh sama nek ketemu ilahi robi anta maulana ngoceh subhanallah subhanallah eh kamu kalau saya Allah senang sampai tambah senang termasuk nasihati wong sing baik nasihat-nasihat yang baik kalimat kalimat toyibah itu ngoceh ketika mendengar ngoceh api Allah tambah seneng dikenawa temenanan karo ya Allah kurunganmu kok Allah kok kurunan ya ini mau kurunganmu ya kok bisa ganti yang baru ganti yang baik pakan sandang pangan papan dicukupi sama Allah kasih yang spesial berdoa nyocoki karena Allah Hei dijaga betul sama Allah jangan sampai sakit jangan sampai celaka dijaga betul sama Allah berkar mana saya mau tapi sudah dia mana sayang gerak ini mayong-mayong tukang burungan dilarang ditutur dan yang larang pangkangnya spesial dimeramut itu dibusi wih sekar karena meramut itu gak dulu mau cek diude-ude yuk ngelimpuan Ora ditoletik dikereng gelas. Iki mangka kenterong iki. Kok kamu cekak opo? Jenenge mesti gelek tenan manuk. sih tiramu kok tak jarani barang kok ngelintu oleh. Akhirnya manuk kandang patah kucing. Ya belum mau saya sampai anu ngono. Dirawat sama Allah, gak Allah yang dirawat mohon gak gelem ngomong udah ini mah gak karu-karuan das ya Alhamdulillah itu orang masjid dibangun sama sekali gak mau ngomong ke panitia ini saya punya edit untuk mesin das gak mau ngomong Allah berkutun sama kita gak cek terus di patah no patah no berkutin merokok halo paham apa itu aneh ono arek tujuannya layanannya istimewa kok terbang mumbul layangannya mumpul mumbul temenan timbul layanannya seneng apa belum seneng berat hati nyocoki karepe nah mumpulnya wapi sewenang sing duwe layangan kertasnya sobek ganti berikan kertas yang baru dan mulai berdebat ganti tukoke telur sing anyar saomu menenge gak karuan hmm sampean-sampean termasuk sing ngomong ini digawe Allah itu ya dikongkon mumbul lho mumbul ya Allah mumbul artinya nyambung datang Gusti Allah sholat itu kan dalam rangka mumbul datang Allah as-salat mi'rajul mukminin. sholat itu mi'rajnya mumbahe yang tiang mukmin tumuju dateng ngrasani pun Gusti. Allah dikir mumpul Ini apa kok kula panjenengan munggule sae. Halo. Allah malah seneng apalagi layangan layang-layang kan lomba dan juara yang punya pasti malah senang dirawat teman kalau sama ini di lomba karena bisa Allah itu karena bisa Allah kosong apa mboten ini kosong apa mboten makanya Allah ada setan itu tujuannya didu kalau sampean ditanding kalau sampean sama ini menang mau kalah musuh setan sama itu termasuk wong sing ruwes kesabarannya apa ndak ditanding karo setan apa karo ini ana guru duwe murid pinter main bulu tangkis ini lah selain wah ini muridku pinter main bulu tangkis ilmu bahasa kelas menang juara tanding maneh ilmu bahasa sekolahan juara maneh tanding maneh sak kecamatan juara maneh guru alasannya mau Tanding terus sak kabupaten menang juara tenang gurune bondo hari muridnya ya payah tapi gurune seorang akhirnya dikai hadiah gak karu-karuan sama Allah dari setan itu perlu ditandingno kalau sampean yang menang apa kalah ya. menaik aku tak menang jawab Bisa dari setan itu sama seneng sudah. Sampai kalau harus ngomong ini, bagi dari itu bisa Allah ini senang kalau menungso. Kok kakek nggak bisa tambaran ya? Kok tambah ini kalau bisa Allah ini ya? Dari senang kalau menungso, nggak bisa tambaran kapan rumah ini. Jadi kapan kudu Allah nggak bisa setan. Setan itu alat asa otak, asa hati, asa kekuatan kalau sampean ben tambah keparut nantinya gusti supaya tambah disayangi, tambah dicintai dari gusti Allah Udah karo murid juara bulu tangkis tandino tandino tandino juara terus guru nih tambah sayang udah sama di tandino kalau setan kok juara hmm. Allah tambah sayang baru kula sampean termasuk dari kamu sing tukang fitnah dari kamu sing tukang elek-elek sama matur suno tonggo elek itu alat asal tak sama itu bertambah keparek nang gone Gusti. Allah, mulai bokoe asu. Woi. Asu itu ganteng gawe tekel. Iku minum sing bodak iki. Gitu, Gak percaya Asun, antem tekel. Aku cilik, mau bodak iki Orangnya Orang lek konsep ngantem. Lah wong lek bojo diantem gawe tonggo tetangga gak tangga musli tangga itu asu maksudnya itu kelakuan asu lah Inggris nang tonggo, tiala-ala tonggo, orang Melayu nang kursi Allah, malah godak tonggo. itu bodoh taruh asu tiang tengkrikil orang reken sing nantem malah godak krikile asu bento. Mesine budaknya langsung budaknya orang mergo kritik tapi mergo cinta tentu mana kode karo ini ya oh. ono budak itu rupanya mulai mulai kok terus sama ada lewat Dulu kalau itu gua usi, juga aku cilik, cerita nanti kamu diantem tipu, kena bokongnya, bareng rosok, mau lengah, perlu sing ngantem kira-kira iya, bocah lanang ku godak kiri apa godak sing nanti nah, kayak contoh kita sudah semua godak kiri apa godak sing hmm, barang loro diantem ngelayak kok wayu orang ngira godak kiri-kiri godak sing godak tak e. ada yang itu melakuni alon-alon tapi ngenek budaknya mergo getih apa mergo seneng mergo seneng kalau sama nih diantem gusi Allah gak tombo sing elek diantem Allah gak tombo sing tukang rina ojo mesti tombo itu mikir itu jadi budak ayo budak gusi Allah budaknya karena sayang karena cinta ojo murah Bukan balas, bukan kita, menurut orang kiai. Ini, orang-orang rumah, wong iso mati dia ini setel, gitu, setel yang kursi untuk masuk seluas Begitu sebenarnya ini jenenge setel pun dianggap mriki malah budak mriki eh, orang budak sing ngandung dan tenggene kursi Allah mangke kula sampean bakal dadi wong beliau Gue seneng apa tuh Itu gue yang tambahin Gue aku nanti lo kesel gue Apa pernah Gue pengen aku sendiri gak ya Allah selalu ditambah Dari wangi ini orang kita harus kuat menuntut orang di pasok Iya, iya. Halo. Ibu yang di belakang ada kesel sama badan. Aku yang mau keluar. Aku sendiri kesel. Eh, tak ibu lagi nonton akhlak. Yo yo, nonton akhlak. Dan dengan Muhammad Sallallahu Alaihi ono telung perkara iki akeh wong sing salah tampa ono perkara telu akeh wong sing keliru panemu salah dalam memahami dikira ngono tiba ngene dikira ngene tibake rumangsane ngene kenyataane ngono rumangsane ngono kenyataane banyak orang yang ketelek ketelek lagi ini dalam rangka bapak apa tiga hal yang banyak orang berkelahi tadi pertama at-tawadu'u la yazidul menjadi menangan yang ketiga wasodaqatu la tazidul abda illa kasratan sedekah itu tidak menjadikan harta berkurang tapi malah bertambah tiga hal ini akhlak Rasulullah diutus untuk bandani akhlak hmm. waktu ini cukup satu kesel gitu yang itu rendah hati itu tidak menjadikan orang terhina justru malah semakin mulia kalau tidak Muhammad Wong tawadhu niku andal asor anggap ibu bahwa asor itu memenangkan hatinya ini asli orang tahu kalah paling nendek halo yang nendek orang tahu kalah musuh yang bagaimanapun gak akan bisa menang melawan orang yang tawadu tapi langsung neno soalnya dia nendek dia anteng yang pun gak kena masa sore mau dicoba sih dikasih kami sore masih ditungkai nganggu sikil ditendang pakai kami nggak kenal ngendek kami sore terus makanya Allah terlalu man adalah ba'illah Allah dan siapa yang awal karena Allah itu akan berangkat belajar cinta Allah akan diperkalahkan karena dia yang anda dijotosi, dikasar, di kampung, ditendang, gak kenal Bapak Ibu dan Alhamdulillah ketoknya orang awal itu kan rendah ketoknya nah, ini nah, kan rendah banget tapi sebenarnya itu malah menjadi mulia di sisi Allah halo halo manusia ini rata-rata punya watak lebih dari orang mulia betul nggak oh motor-motor saya itu dari orang mulia Sinten tidak kepengen mulia banyak orang yang pengen mulia tapi salah coro kepingin mulia tapi keliru caranya kamu kan kontrol waktu ini saya kepingin dianggap mulia kepingin dimulia no. itu gayanya cerita keakhirannya Benci hari ini mulia, benci mulia kan taro Senang aja kita no api aneh Rumah sana, nek di cerita no api eh itu tambah HP, tambah mulia Allah, padahal betul Wong rata-rata pengen mulia seneng nanti cerita HP, tinggal ilmu nih. Ah, aku ki ala-ala ini nih, padahal ya ala Aku ki ala-ala kan, ah, ini nih, ini, aku duwi kan barang bulan. Sebelum ini apa bukutan, duwi barang bulan. Nanti aku bayangan bulan. Mama ini seneng aku ini masih minta keturunan iki keturunan iki keturunan iki kediamat mulia woi aku tak mau turunan iki keturunan iki turunan aku iki keturunan rojo iki jadi tak mau ilmu jadi tak mau wiritane jadi tak mau keturunan itu karpe ben dianggap mulya padahal kecelek nah, api itu tetap api selagi ini ora dikandang-kandang no nek dikandang-kandang no Di ngomong ngomong, no diketok-ketok no malah orang juga Nanti nanti kalau sama ini kalau nangkapnya api, ayo disimpan. Oh jadi ngomong-ngomong jadi kata-kata untuk begini orang yang kita percaya. Halo. Bom barang api itu tidak diadakan malah ada sidok. Ini api itu ibarat bibit tanduran. Lebih bibit tanduran sing api, itu bibit tanduran sing dipendem. Oh, Bibir sing apik iku bibir sing dipendem. Lek wis dipendem geletahno. Ojo diutek-utek. Mulane jenenge tawadhu, niku sampeyan tawadhu. Tawadhu niku maknane kan diselehno. Diselehno, digeletahno, serabeken Tawadun itu ada wadun itu bibit tanam bicara non tadi kayak temen api itu ibaratnya bibit tanduran bibit tanduran yang api adalah bibit tanduran yang dipendem mari dipendem letano maksud bibit udah cek tua yang bibit tanduran mari dipendem karena kepengen terus dulu nanti mau tua nama badan tambah mati sama nari ngalami api terus sama ngobrol piye dibuah asal diomong diomongnya diomong diomongi malah gak sido paham loh tapi orang yang diunggulkan Allah yang diangkat Allah dimuliakan Allah itu yang diberita berita no yang dijunjung junjung malah diremeno kalau gusti mungkin tanduran sing iso kuwah iso berkembang sapi itu sing dimenangno karena digegem jadi jantung kok digegem karena kuah no mboten apa digantung ning dhuwur garing Mulanya apa dari mana? Udah sama tuh mari ngelakon Oh jadi kandang-kandang Oh jadi saya tau-tau Enggak ada tidak situ Wonten api kemenangan Bapak Ibu, Ibu senengane nyimpen api e eh, luweh nemen tinimbang nyimpen eleke. Kabeleni wong nek api temen ibu luwih seneng nyimpen api e eh, luwih rapet luwih nemen daripada nyimpen eleke. Menurut saya ini sebenarnya nggak ada elek nih, mau bener. Kalau atau elek itu disimpan atau guna elek guna anu, wong izin apa bulan apa wong anu. gue elek nah elek gue cuma di kebongkar mesti disimpan coba tidak gue elek kiai mawon itu kantong elek yang ketok elek kirang-kirang omongannya suara ketok omongannya batine sorry kayak saya ini um, elek pulang dia kata tapi ini sampean baru eh, anu. mulanya orang ini kurang ini dari masih kurang ini ada yang dikatakan kami aneh jenengan karo ngomong jenengan ngerti elek kurang bani orang mendorong rumah ngomong yang saya kawin terus elek kurang berdosa karena saya dengan istri ada rahasia rahasiaan mungkin bujuk terus apa-apa tak elek apa makanya saya ngomong saya itu gak mau puluhan ribu biasa tapi suruh ceramah di depan istri saya sendirian gak sanggup nyeramai ibu-ibu calon luar biasa nyeramai istri saya seorang tak berita misalnya kayak ya tak bodoh tak bodoh nganggur tak serangan kasam aku salam dulu di dipret ya makanya aku yang langsung jujur orang tahu ngomong hasil aku soalnya tahu kesuai karena aku tak tuli hasil soalnya tidak perlu aku tuh bersuara ini berdua kan dunia aku harus mana nabi-nabi Allah tapi entar dari aku lu ada di orang terus yang sama satu Kadang sering kali mencuri dengan cara yang berbeda. Nah langsung tak coba Kenapa? Karena diri saya, diri saya. Kamu menjelekan saya. Kok tidak gue elek? Kabel wong gue itu kebeli di buku ratus. Kamu mau elek sebelum luar biasa wong sing api itu luwe seneng nyimpen api e, mungkuli nyimpen elek dan orang pertama lah kan nah ditutupin nah, apa di Sama rata anu, anak ibu aku keseru Sama rata api boyoko, simbang menjaga terutama kalau kutu Sama rata api boyoko, ini sekarang mau tidak kamu teh gimana apa yang lanang dari tambah sayang teman teman gak terus mau teh suka emang bingung aku sama ngomongin ya orang begitu mas taman sampai yang mana sih yang aku sama sampai aku dari sampai yang mas, aku bukan yang sampai yang takut kamu serane tak mau eh tak mau gitu loh. Mas, ya, aku jelas ini api kan mas. Aku punya kiri terlalu kalau ngomong, ngomong. Aku punya satu kiri terlalu yang ngomong mas. Ngomong mau sholawat ke usia harus kantor mas, yang aku udah mas. Satu saya ngomong, ngomong situ ngomong. Taman Gendong yang kelompok Aku ini semua sepuluh ribu mentol sama awam Saya tidak punya tanggung Untuk tapi kita tuh sampai apa ya kamu tuh kamu tuh ngaku tuh sampai api ini punya tiga pak kita mana kasih ke pantas coba kan tiga pak kita mau kasih ke api iya ini umumnya api sampai umumnya ya umumnya ini kamu semua api umumnya api umumnya kamu ini kok ini kok ini apa itu lain ini hidup nol kenalan Allah pertama sama tidak Wong batin nek diketok-ketok malah gak sida. Ayo sing tawandu. Dibentakno lae. Puisi kok tetep tangkap kok ya kok sapa. Ngantek kula itu biyen pernah kita kita pengen polisi. Nggih, kok seragam kok wong tegakan. Yang kudu diketok-ketok terus. No, dino-dino sakram. Ajus sakram. Tentelan sakram turu sadar maka pantes tambah sarung tak wayah juga sarungan pokoknya api mana diketok ketok malah gak sih dok tambah elek ibu-ibu yang barang api menempel berdua dua temen itu api selama orang diketok-ketok selama tersimpan rapi di situ dan terlindungi badan hukum ini tak beda coba ngomong diketok-ketok malah ngebantu yang lakukan ibadah dengan Allah eh dua aku niru rasiko dan dua oke yang pertama tamadur ya ini bagian dari akhlaknya kan jangan dikira sama berdari wong kita tak api ini ngelatoni api otur dicetak kita otur dicetak kita no ayo cinta lalu dicetak no yang kedua Wal'afu la yazidu illa izzatan. Memaafkan itu tidak akan membuat kalah, tapi menjadi menang. Kamu senang apa? Pak? Kalau misalnya itu rata-rata berpakat kepengen menang, gitu kan? Pokok sih pengen kalah, kalau pengen pokok pengen menang. Apa aja? Mulai mau, dikalah mau, dipadani kalau pengen mau. ya, menang putih-putih misalnya. Kalau ini, tapi aneh ini, mau dikeng ini, dan terus orang konten ini, kiri persis menurut kiri Orang itu ini mau orang mau ini senang itu kiri. Sebenarnya pada ini kalau mau, woi, pantas yang muncul. Oma menurut aku yang pengen api diri ngungkui kancane, tapi kalau temen temen pengen dari omahku, kalau aku repot, pokoknya perapatan itu Ibu wong sing iso ngenteni musuh. Iku menangan teman, cara petinju nek kentekan musuh, mulai tingkat paling rendah, menengah, pemelas berat sejati, entek kabeh gak ono sing iso nglawan. Waduh, bara teman. Menangan temenan, wong sing iso ngenteni Ora nyaur. Wong sing menangan iku wong sing iso ngenteni. Nah, menurut saya, Bapak Ibu, ternyata musuh itu gak iso entek halo taman gue musuh taman Pak Teni itu musuh sama gak entek justru kalian memperbesar musuh memperbanyak musuh kenapa? karena musuh yang taman Pak Teni itu yang mati tapi itu gue anak gue dulur gue kontok Om wabeh musuh sampean musuh mentek apa tahu tambahan ke taman di musuh limo beracun kabeh kami tapi musuhmu gantek tambah akeh berlima musuhmu yang mati kau racun itu duwe dulur duwe keluarga duwe lontong wong kabeh kabeh musuhi penjenengan Bapak Ibu Jemaah Allah kula sampeyan ini nek nyotong-nyotong niat pengen ngenteni musuh carane siji ya Pak No Dipareni tambah akeh, diracun tambah akeh. Cara untuk menghabisi musuh cuma satu, apa? Dimaafkan. Di sepuro. Musuh bebuyutan yang sepuro. Gak dari musuh, malah dari dulur. Iya, oke. Dulur kok gak sama sepuro? Dari musuh. Oi bukan kalau berarti nonton gue sih musuh satu bebuyutan sama itu kulo gak sidol dadi musuh malah dadi dulur ini kamu tak desa sama susulah kabe berarti tak desa dadi dulur sampai angka tak kecamatan zaman susulah kabe berarti tak kecamatan dulur kabe tak kabupaten zaman susulah kabe tak kabupaten dulur kabe sak negara mbok syukur kabeh sak negara dulur sarang kabeh wong mukmin sak donya wong Islam sak donya taman dalu syukur kabeh taman syukur kabeh ya Tuhan dunia dunia sampean kabeh alhamdulillah eh juara tanpa buset juara mangan aku tuh wendel nanti nanti kalau sampai kamu bergaul mas kamu kamu mas mas orang kamu musuh musuh eh. lalu apa barang sampai bisa paham itu justru malah dari orang dulu makanya tak mau ngomong tak dulu dengan kayak sombong ya kalau dulu itu kayak tahu nggak mau itu tapi kita kok ngomong maksudnya harus dulu mau sama sepuluh, kita bisa terus masa enak dulu kumpul sama iya bisa kamu foto berdua kumpul kan di rumah kumpul di kamar itu berdua kan singkuh di singkuh sing wis mantep rono sing manah rono nang padha aku sing manah sing manah ya Allah zaman di nah, belum turun anak kamar juga lama gak usah anak ke bapak belum bapak ke jadi orang yang itu yang balik atau si kamu ngaji kamu untuk membunuh itu ini kalau bujuk nasi itu enak, lalu kalau dapat sama sama itu. Ah, pertemuan. Ah, sama lawan apa yang ngomong ini kasih dua sepuluh angkat tulang belum pulau bayar itu jadi orang orang mau sama kayak ini orang orang jadi dengan kami yang merawat sejuk di sana kalau bagelnya pulau enggak di bawah ini woi sama dia saya bilang musuh situ aja saya bilang musuh situ aja saya bilang dulu ini kembali ngebos ngebos sampai harus nunggu dari suarco untuk nanti itu pencari nunggu suarco ini lebih baik di stop para malaikat stop itu orang orang yang musuhan apa aku belum beres sih lah aku bisa cancel gak sih kalau tak sama teman-teman ini Hei, yang terjadi Arab-Arab dengan jenengan pikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke pengapunten lek dagakno amale kula sampean ibadah kula sampean ganjarane kula sampean rasane abot ora gelem menuju swarga. Rasane tidak. Jadi aku takon buka ya. Kamu pengen cepat menuju swarga apa enggak? Pengen cepat tapi menuju swarga apa enggak? Pengen cepat menuju satu. bilang nih nek pengen cepat kudu bondo lengge sepul turun agung Jakarta itu sing cepat kelarang itu tak juta atau cepet toh satu sewu enak tapi itu sedih suami yo bondo pengen cepat halo eh mana sudah mantap kalau ya jadi regane lima juta. Itu kayak dua puluh juta. Lalu lima juta kalau itu juta kalau itu juta cepet. Cepet Cepet ini. Kalau nah, Ya, berat. Nah, murah ini, nek gaji tarik Enggak, aku sama mundur. Ayo ngelakoni amal ibadah santai-santai. Terus sampean ki nek amal sae, nglakoni amal saleh, zakat, sedekah, salat, zikir, sholawat, macam-macam amal saleh. Iku amal saleh kula sampean karo Saking tugasnya batet narik kalau sama menuju surga. Apa ini? Apa ini? Setiap kalau sama ngelakoni amal soleh, eh, ngaji ini bagian dari amal soleh. Ini berarti ribuan malaikat. Malaikat rahmat yang tugasnya narik kalau sama menuju surga. Sebaliknya, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, itu kalau Allah dijadikan malaikat ada yang narik kalau sama di dunia merokok saya akan di malaikat sing narik kalau sama yang warga kalau malaikat sing narik kalau sama yang merokok pertanyaan akan di amalik kalau sama yang api kalau nyerek halo Makanya uang itu, nek akeh amati eh di mana lele, amal soleh akeh amal mau kiti, ini malaikat rohman yang narik ke surga, Mungkin pakai malaikat Allah yang dikarang. Jika orang kalau banyak sekali amal solida, amal jeleknya cuma sedikit, itu menyesal. Kau perlu satu. Tekan suara Tapi uang dan amal api ini titik amal lele pakai malaikat Allah yang narik pok batu les. Ledak tapi gak mau berbagai umum nerokok nah itu untuk amal api kalau amal lele imbang nih ya pakai amal api tapi kasih ilmu titik tektok tektok malaikat rahmat narik malaikat anda narik tapi yang akeh api eh woi saya mau ini mampu yang berumur nah, Bulan yo bulan, togelan yo bulan. Jadi ngawas nom, tiga kedudukan malaikat. Wong kawulane potongan ngono. Jelas ini beda kedudukan malaikat itu. Jangan pas beda kedudukan itu tangan terlalu sikil sih beda. Jangan tangan terlalu sikil. Nah, Bapak Ibu, mergo di potongan ini iso selamat dan is konangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi kemarin kan di Nabi kedua itu malaikat, malaikat rahmat mata, malaikat ada di mata, malaikat rahmat narik nang suatu, malaikat ada narik nang rokok. Untuk nangan Nabi Nabi, sudah malaikat, <clears throat> Bukan diambil teh ide bahaya coba. Kue nanti kan diambil ada sinar. Bekasi duduk, bekasi sholat, tinggal sholat, tidak tahu sholat sebelahnya. Orang ada kali itu mengikuti suatu sebelahnya, mampu lah ya lah. Sebelahnya, sebelahnya. Jadi kan diambil ide. Ibu kamu kuli kuli kondisi ide memangkai. Potongannya kauman ya. Potongannya kauman ya. Sholatnya medio yotok dia diparangi karo kanjeng Nabi oh temen umatku iki ketok mentolong tuli tuli berhasil tenan kanjeng Nabi moro hikmah tertekan mereka mereka terhormat batas yang merokok mereka terhormat batas yang merokok kan Nabi mereka terhormat kanjeng Nabi ini mari jadi kanjeng Nabi ini berkuatan monggo dicono mereka Apalagi di Tomo di Kopi akan lagi ngomongin telaga kota Bergantung di suarga Nah, supaya kurang jenengan bisa diturungi kan Nabi model-model itu Supaya kurang dengan ketemu kan Nabi Dibelani kan Nabi ini yang namanya syawat Simpen yang kemarin cepat kami kali kan lagi Yang paling cakap Mau sholat dan kanjeng Jadi makanya kami mau terangin soal sholat Mungkin semua memaafkan itu tidak menjadi kalah tapi malah jadi menang wong sing menangan sing iso musuh musuh gak iso tek kecuali dengan satu cara dimaafkan eh penuman dengan musuhan kudu sepuro itu mau itu bagi aku sampai yang ini pun sing nomor telu La tazidu illa kasratan Sodako Iku orang dari rontek Tidak menjadikan berkurang Tapi malah bertambah Jadi sudah sering kali saya sampaikan Ayo Koman sak mambune Wong iku gak kudu wong sugih Koman loman iku gak kudu wong sugih Taman apa roman, ojo ngenteni. Oke, yo iya, nek taman iku oke, nek taman mate gak iso oke. Kapan romane? Sesuai ukuran. Lek wong suke sak juta, lek taman misalnya ukurane 10.000. Wong suke satu juta, sampean sak juta. woi, Wong nang ada wong. Hmm, kamu terbiasa ini, saya melarang tim ngomong. Kok aku ya, sing suki. Orang aku sing suki, beralbol. Masjid dibangun, Orang pesantren dibangun, beralbol. Pengajian, ya. Ya, turun suki, Soalnya lek kabeh ku manut yo ngenteni. Oke. Yo nak soke sampean, nek sampean mati ora soke. Takon lo mane, gak lo mane ku mesti selamat dunia ya, akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. suki dan lemah, tinggal lu mau main. Kamu betul kau rasa diperintah ini betul tidak usah. Kamu kau nanya kamu berapa? Ya, kamu tahu betul kamu kita orang bisa uang terus liane sih gak apa ditekoni ilmu ini mana mana arah diri pasti pasti masih ditekoni bisa uang aja itu apa itu apa boleh tidak uang ini dikata dikatakan dipetel diobong nah itu diberi ngomong orang-orang mana bisa ditekoni diberi diberi aja itu ada dari itu sekolah ngomong-ngomong ojo aja lu apa yang ngoso tolong tolong kauman kamu darah kepoi kan orang ketok ngomong kepoi bisa dicecel lu jopo tuh ini babon kamu sebelum kamu selama kok bu lama terus dicecel dipakai dipakai alat digoreng kono bisa nendong itu mau coba menang kali babon bisa nendong kan kalau oh, udah kalau ternyata sodakoh itu tidak menjadikan harta kita berkurang tapi justru malah bertambah banyak mana personal belum sebabkan berjazat berjazat berjazat tidak akan berkurang udah kok kita sedekahkan itu tidak akan berkurang justru bertambah bertambah bertambah dan bertambah ini sering saya contohkan ulang teori ekonomi sudah sama dengan teori matematika ibu kalau matematika ekonomi ekonomi dengan agama beda bung ya. Nah, ekonomi satu tambah satu sama dengan dua tapi dalam agama satu tambah satu bahkan tujuh satu imam satu makmum imam bapak makmum sholat berjamaah berapa derajat nah seperti itu sering kali saya ungkap itu satu dapat satu kadang tujuh ratus tapi yang bersedekah satu yang terima dapat tujuh ratus betul dong nah ekonomi sembilan dikurangi satu sama dengan delapan betul tapi kalau agama enggak sembilan dikurangi satu sama dengan satu juta oh iso iso oh bayang bangun songo dikurangi satu sedekahkan kepada tetangga tadi kira bapak tangan oh wow yang hitung biye om bapak kau ini akhir dorafinan terus nando bapak apa bapak ibu kami terus nanti semangat terus tidak bilang kita dikurangi satu malah jadi banyak loh tapi ekonomi 9 tambah 1 sama dengan Dulu ini agama kata enggak Sembilan dikurangi satu sama dengan nol Entek Taman juga yang songo tidak dagangan siji Jadi dia ayamnya Kalau ngomongnya itu gambaran Orang mengerti, gak tahu batas, gak tahu impor, gak tahu sedika Itu sama dengan ilmu gambaran Maka seringkali saya sampaikan Sedekah itu disamping bermakna mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah mensyukuri nikmat yang sudah ada sedekah juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada saya ulang di samping bermakna mensyukuri nikmat yang sudah ada sedekah itu juga memancing datangnya nikmat yang belum ada ibarat orang mancing ikan bukan cacing dari boleh lima kelangan daging siji oleh lima selawe rugi apa berarti apa maka ibu ibu jangankan disedekahkan harta benda yang dipakai untuk ibadah itu diganti oleh Allah karena kalau mau wong sinari mari mau haji halo tangannya orang yang habis berangkat haji atau berangkat umroh itu setelah melaksanakan haji, setelah melaksanakan umroh, itu secara tidak sadar pasti ono tempuhannya kepada Gusti Allah. Mesti. Jadi harta kita yang kita sedekahkan itu akan diganti oleh Allah dunia akhirat dan dunia. Allah mano di dunia diganti Allah dikasih yang lebih banyak di akhirat menjadi tabungan yang lebih limpah alhamdulillah dunia hujan satupun yang ada yang bergerak meninggalkan tempat ini bukti bahwa jaringan-jaringan semua adalah pecinta Rasulullah SAW kecintaan sebuah jaringan dan semua Rasulullah ini pun akan berbalas cintanya Rasulullah SAW karena hanya itu yang benar-benar kita harapkan syafaat Rasulullah besok di akhirat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Yeah.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.